Allah sangat sayang pada hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menentukan hari-hari tertentu yang padanya ada fadilah keutamaan Bila seorang hamba memanfaatkan dengan amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara muslim tersebut adalah amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Dhul Hijjah. Kita sudah berada di sebelum terakhir bulan Qadah dan beberapa hari lagi kita akan memasuki insyaallah taala bulan Dzulhijjah. Sana ada beberapa amalan yang disyariatkan diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya disunahkan untuk berpuasa sembilan hari awal bulan Dhul Hijjah. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, tanggal 10 Dhul Hijjah ini hari raya. Tanggal 10 tidak boleh seorang puasa baik puasa wajib atau puasa sunnah. Karena ada dua hari yang tidak boleh seorang itu melaksanakan puasa badannya yaitu Idul Fitri dan Id Al-Adha. Bila seorang puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha maka puasanya tidak sah. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan yang paling ditekankan adalah tanggal 9 itu puasa Arafah. Disebutkan hadis dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjah fa yawma asyura wa salasata ayyamin kulli syahrin awala isnaini minasyahri wal khamis adalah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam puasa sembilan hari di Dhul Hijjah. Ya sumut tis'a Dhul Hijjah. Bukan tasik, ya tis'a. Artinya Rasulullah puasa sembilan hari pada bulan Dhul Hijjah. Ini dimaksud dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan beliau puasa Ashura. Ashura itu tanggal 10 bulan Muharram. Dan beliau puasa tiga hari dalam setiap bulan. Awal Senin pada setiap bulan dan Kamis Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Berkata Syekh bin Saimin rahimahullah, Siyamul ashri min dhul hijjah minal a'mali salihah. Puasa 10 awal dari Hijjah termasuk dari amal salih. Ini yang pertama. Yang kedua, beramal solih di sepuluh awal Dhul Hijjah, apapun bentuk amalannya, apakah tilawatul Quran, apakah sodakoh, apakah berbakti pada orang tua, apakah menimba ilmu, amalan apapun. Jadi amal solih dilakukan oleh seorang hamba pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Ibnu Abbas berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Ma min ayyamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله falam yarji min dzalika syai akhraj al-bukhari wa tirmidzi wa abu daud tidak ada hari tidak ada hari yang amar solih pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada amal solih yang dikerjakan pada hari-hari ini. Itu pada sebelum awal dan Hijjah. Apa saja amal salih? Tidak hanya puasa. Ya. Salat sunnah. Tiratul Quran. Wirid. Yang menghafal Al-Quran. Menimba ilmu. Amal-amal salih. Tidak ada amal solih yang dilakukan oleh hamba yang lebih mulia lebih daripada amal solih yang dilakukan oleh hamba pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah?" Artinya jihad di jalan Allah apa tidak bisa menyaingi keutamaan amalan di sebelah awal bulan Dzulhijjah? Kata Nabi walal jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah pun tidak bisa menyaingi keutamaan amalan solih di bulan eh, di sebelah awal dul Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa mali. Dari seorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya falam yarji min dzalika syai lalu tidak ada yang kembali sedikit pun dia terbunuh dan hartanya terampas oleh musuh baru lebih utama namun kalau tidak seperti itu jihad pun tidak bisa mengalahkan amalan jihad yang mulia tidak bisa mengalahkan keutamaan amal solih dilakukan oleh seorang hamba pada sepuluh awal Dzulhijjah. Di sini masyarakat muslimin rahimakumullah. Faedahnya kita mempelajari agama Allah. Kita menjadi tahu saat-saat mana yang amal solih padanya ada keutamaan lebih dari yang lainnya. Yang tentunya seorang mukmin akan terdorong dan bersemangat jika satu amalan mendapatkan nilai yang sangat mulia seperti ini ia hanyalah hari-hari yang sedikit namun memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rugi adalah orang yang manakala diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah pahala, untuk berbekal diri dan dia mampu kemudian dia meninggalkannya. Padahal amalan tersebut sangat mudah tidak sulit asalkan seorang mau lalu seorang meninggalkan amalan yang mulia maka ini orang yang sangat merugi Sebelum hari pertama dari bulan Dhul Hijjah disunahkan bagi seorang muslim untuk melakukan puasa badannya kecuali bagi orang yang haji dia tidak melaksanakan puasa Arafah. Kenapa? <clears throat> Karena seorang yang sedang bukuf di padang Arafah dia sedang melaksanakan ibadah yang terbesar dari ibadah haji yang seandainya dia puasa mungkin dia tidak akan bisa menjalankan bukuf di padang Arafah dengan dengan baik maka seorang ketika dia sedang haji, wukuf di padang Arafah tidak disunahkan untuk puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Dhul Bagi selain yang sedang haji disunahkan untuk puasa Arafah. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada, haji perpisahan, dia wukuf di padang Arafah, sebagian sahabat satu dengan selainnya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah puasa. Ada yang mengatakan Rasulullah tidak puasa. Lalu datanglah seorang wanita sahabat membawa air minum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu Rasulullah wukuf di padang Arafah. Orang-orang menyaksikannya. Ketika wanita sahabah ini membawa air minum, kemudian diambil oleh Nabi dan Nabi meminumnya, maka sahabat pun tidak ada perselisihan setelah itu bahwa Rasulullah tidak puasa ketika sedang wukuf di padang Arafah. <clears throat> Kenapa? Karena di sana ada satu yang lebih afdol. Wukuf di padang Arafah adalah amalan yang wajib dan seorang ketika menyibukkan diri dengan amalan wajib sehingga yang sunnah dia tinggalkan, ini tidak tercela. Bahkan di sana ada amalan yang sunnah dilarang ketika waktu yang wajib telah datang. Contohnya, kalau seorang bisa datang ke masjid, ingin salat sunnah, qobliyah duhur. Ketika datang ke masjid, ikhoma dikumandangkan. Sekarang dia antara salat qabliyah duhur yang belum dia lakukan ya dengan kalau dia melakukannya berarti dia akan tertinggal dari mungkin rokat yang pertama salat duhur. Atau dia bagaimana? Jawabannya tinggalkan sunnah, kerjakan yang wajib. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ida uki uqimatis salatu, fala salata ilal maqt." ilal maklubah. Jika iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Ya sudah kamu tinggalkan karena di hadapan anda ada amalan yang wajib. Amalan yang ya wajib. Kemudian <clears throat> ada pun puasa Arafah Di antara keutamanya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaum Arafah Qala yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau mengatakan puasa hari Arafah menghapus dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. <clears throat> ya, setahun yang ya puasa Arafah menghapus dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Lagi-lagi ini adalah bonus besar dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa satu hari yang memiliki manfaat sangat besar. Dosa setahun yang telah lewat dan dosa setahun yang akan datang <clears throat> dihapus dengan seorang puasa sehari ya itu pada tanggal eh, pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sehingga bersyukurlah bagi orang yang diberi oleh Allah ilmu lalu dia mengamalkannya sementara tidak sedikit dari manusia pada tanggal 9 Dzulhijjah mereka biasa saja makan minum. Walaupun itu sunnah, tapi kalau melihat fadilah, lihat besarnya keutamaan sangat rugi. Kalau kita dari sisi dunia, kita inginnya selalu ingin dapatkan untung, bukan hanya untung bahkan yang banyak untungnya. Lalu mengapa ketika terkait dengan masalah pahala amal soleh sebagai bekal bagi kita untuk hari kemudian kemudian kita ya meremehkannya sehari bayangkan yang seorang ibarat kalau dia berdagang sehari kemudian dia mendapatkan misalnya ya, pedagang kecil sehari mendapat keuntungan misalnya 20 juta seperti apa mimpi dia ini lebih dari itu kalau harta ya akan lenyap tapi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sehingga orang yang menyanyiakan kesempatan dalam kondisi dia mampu untuk melakukannya, dia adalah orang yang sangat merugi. Orang yang sangat merugi. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah di antara amalan yang disyariatkan pada bulan Dhul Hijjah adalah amalan Salatul Aid Salat Hari Raya Idul Adha Pada hari ini tanggal 10 Dhul Hijjah Salat Hari Raya Idul Adha sama dengan salat Hari Raya Idul Fitri Sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya. Karena setiap hari ada sholat harian yaitu sholat lima waktu. Dalam sepekan ada sholat mingguan yaitu sholat apa? Jemaah. Dalam setahun ada sholat tahunan yaitu sholat Idul Fitri dan Id Al-Adha. Allah SWT berfirman, "Fasalli li rabbika Salatlah kamu dan berkorbanlah karena Allah. Sebagian ahli tafsir nafsirkan ayat pasal Lili robbi kawan Har. Salatlah dan berkorbanlah ini salat Idul Adha. Salat Id Al-Adha. Nah, salat Idul Adha ini dua rakaat tanpa adzan, tanpa iqamah. Jadi sunahkan dikerjakan di tanah lapang musala al yang tidak disunahkan seorang untuk makan ketika berangkat menuju salat Idul Adha berbeda dengan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri disunahkan ketika seorang sebelum berangkat menuju tanah lapang untuk makan terlebih dahulu. Adapun Idul Adha ya seorang tidak disunahkan makan sebelum ya berangkat bahkan makannya setelah selesai sholat. Kemudian di antara amalan yang disyariatkan dan termasuk syiar dari syiar Islam bahkan rukun Islam yang besar yaitu amalan haji. Amalan haji puncaknya adalah di bulan Dzulhijjah yang sudah bisa diawali amalan haji itu dari bulan Syawal. Mana bulan Qadah puncaknya adalah sebulan awal Dhul Hijjah. Di haji ini adalah amalan yang terkumpul padanya sekian banyak pengorbanan. Seorang mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya, mengorbankan perasaan dan semua dia korbankan demi meraih jannatullah surga Allah Subhanahu wa taala. emang surga itu didapat bukan dengan kita hanya berangan-angan. Surga didapat dengan kita berkorban. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali sorga. Kalau memang buahnya adalah sorga, maka seberapa pun harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim, tenaga yang dikeluarkan oleh seorang muslim, semuanya ringan kalau memang hasilnya adalah jannatullah. Kalau memang hasilnya adalah sorga Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga mengatakan man hajja falam jarfus walam jasuk rojaa kayaumi waladatu ummuh Para sahabat yang haji, dia tidak melakukan rafat. Itu mukaddimah hubungan suami istri. Dan tidak melakukan kefasikan. Maka dia pulang dari hajinya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Kalau memang buahnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala seberapapun harta yang kita keluarkan, seberapapun tenaga yang kita curahkan, Waktu yang kita korbankan semuanya ringan kalau memang buahnya adalah maghfiratullah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang disyariatkan pada bulan Dzulhijjah ini termasuk dari syiar dari syiar Islam adalah amalan al-udhiyah. Amalan al-udhiyah. Itu amalan kurban. Seorang menyembelih pada hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik binatang ternak yang sudah ditentukan dalam rangka takorub mendekatkan diri kepada Allah. Binatang ternak di sini terbatas pada tiga, yaitu onta dengan berbagai jenisnya, sapi dengan berbagai jenisnya dan kambing dengan berbagai jenisnya. Onta kan macam-macam ya, ada onta merah, ada onta ini, onta ini. Sapi pun macam-macam, ada sapi Australia, sapi Bali, sapi apa? Ya, metal wa ilahiri. Kambing pun seperti itu, kambing domba, kambing kacangan, wa ilahiri. Ada tiga jenis binatang ternak, tiga macam binatang ternak dengan berbagai jenisnya, yang disyariatkan untuk pada hari raya Idul Adha dan tiga hari setelahnya itu hari-hari tasyrik. <clears throat> Ketahuilah bahwa berkorban termasuk amalan yang sangat mulia Berkata Syekhul Islam Damia rahimahullah Wa ajalul ibadat al-badaniyah as-salah. Wa ajalul ibadat al-maliyah an-nahar. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kathira salati kathiran nahri. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ibadah yang dilakukan oleh anggota badan yang paling utama adalah amalan sholat. Ibadah dengan anggota badan kan macam-macam, ya, macam-macam. Yang paling utama adalah amalan sholat. Dan ibadah yang paling utama, ibadah dalam bentuk seorang mengeluarkan harta yang paling utama adalah ibadah kurban dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kathiras salati kathiran nahri Rasul banyak salatnya dan banyak korbannya banyak ya berkurbannya Rasul alaihi salatu wasalam <clears throat> Banyak sholatnya. Dia tidak mencukupkan dengan sholat lima waktu. Dan juga beliau mengerjakan sholat sunat terwajib. Sholat sunat yang mengiringi sholat yang wajib. Apakah sholat sunat kebeliah? Apa sholat sunat bakti? Beliau juga mengerjakan sholat tahajud. Beliau mengerjakan sholat duha dan sholat-sholat yang lainnya. Bahkan beliau sholat malamnya luar biasa panjangnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan waktu itu ketika pada satu malam Rasul sedang tahajud sendiri. Rasul sedang tahajud sendirian. Kata Ibnu Mas'ud, ya berdiri sebelah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dilihat dari si umur, Ibnu Mas'ud lebih muda dari Rasulullah. Saking panjangnya sholat yang Rasulullah lakukan sholat malam yang beliau lakukan. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud ingin batalkan sholatnya. Tidak tahan. Tahan, tahan sampai ya keras sekali. Lihat betapa kuatnya Rasulullah dalam dia mulai Rasul kasih rasulati kasih an-nahar. Rasul banyak salatnya dan banyak korbannya. Beliau ketika Haji Wada menyembeli seratus onta. Dengan berkorban haji dengan seratus onta. Seperti apa? Banyak beliau sembelih dengan tangan beliau mulia 63 onta. Dan selebihnya beliau wakilkan kepada sahabatnya. Sebagian ulama mengatakan di sini ada isyarat umur beliau itu 63 tahun. Umur beliau itu 63 tahun. dan menyembelih dengan tangan beliau yang mulia 63 onta. Selebihnya beliau wakilkan kepada sahabatnya 63 bahkan 100 onta ini masih sedikit kalau dia mengatakan dong kondisi Rasulullah itu kaya atau miskin kalau kita membaca hadis seperti ini kita akan kata Rasul ini kaya Rasulullah yang menyembelih sampai 100 onta jadi Rasulullah kaya kan kalau kita membaca hadis yang lain Rasul datang pada salah seorang istrinya di pagi hari, adakah pada kalian makanan? Kata istrinya tidak ada wahai Rasulullah. Kata Rasulnya sudah, kalau nggak ada makanan saya puasa. Bahkan beberapa hari rumah istri-istri Nabi tidak masak apapun, tidak istilahnya tidak ya keluar dari rumahnya asap, tidak ada sesuatu yang dimasak. Kalau kita bahasa hadis seperti itu seolah-olah Rasul orang yang miskin. Ketahuilah bahwa Rasul alaihi salatu wasalam seorang hamba yang sempurna. Beliau adalah contoh bagi orang kaya yang bersyukur dan contoh bagi orang yang miskin yang bersabar. Beliau sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan dua ibadah sekaligus. Ah, beliau mengumpulkan dua macam ibadah, ibadah syukur dan ibadah sabar sebagaimana syukur adalah wajib, sabar juga wajib. Terkumpul pada diri Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dua ibadah yang besar. Asyukru wasabru Ibadah syukur dan ibadah sabar. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Mungkin ada orang yang ingin bertanya, apa di antara hikmah faedah seorang menyembelih hewan korban. Ketahuilah, Allah tidak butuh dengan darah-darah korban. Allah tidak butuh dengan daging-daging korban. Jangan orang anggap bahwa Allah ini butuh kepada ya daging-daging korban atau darah-darah korban. Bukan yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan ketulusan. Kalian yang nyembelih korban, kalian memakannya, kalian dapat pahala. Allah SWT mengatakan, Lan yanalallaha yuhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging korban, darah-darah korban. Allah nggak butuh kepada ini semua. Allah oh, maha kaya. Allah seluruh hambanya, seluruh makhluk beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah tidak akan menambahkan kekuasaan Allah. Sebaliknya kalau seluruh makhluk ini ingkar kepada Allah tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Ketulusan ya dari kalian ketika beramal. Hikmah yang pertama, barakallahu fikum, di antara hikmah <clears throat> berkorban. At-taqarrub ilallah bidzabhi min bahimatil an'am. Di antara hikmah berkorban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan dalam bentuk menyembelih hewan korban. Jadi seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah ini bermacam-macam. Ada yang dengan hartanya, ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan lisannya seperti dikir, wirid. Nah, korban ini, berkorban ini adalah bentuk mendekatkan dirinya hamba kepada Allah dengan menyembelih binatang binatang ternak. Dan perlu ditegaskan kembali bahwa Allah gak butuh kepada ya daging korban kamu, ya darah korban kamu. Kamu yang menyembelih korban, kamu yang memakannya, kamu dapat pahala. Adapun Allah, fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Adapun Allah maka dia zat yang tidak butuh pada siapapun dari makhluk yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, di antara faedah dari korban adalah atas seduk alal fuqara wal masaki. Bersedekah kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Masih terlalu banyak orang-orang hidup di bawah garis kemiskinan. Kita sebagai umat Islam diperintah untuk peka terhadap lingkungan kita, masyarakat kita. Jangan sampai kita hanya memikirkan nasib kita, pun kita tidak peduli dengan nasib saudara-saudara kita. Ya, kaum muslimin, mereka ibarat satu bangunan, ya saling mengokohkan satu dengan selainnya kaum muslimin dalam menjalin cinta kasih di tengah-tengah masyarakat muslimin ibarat anggota tubuh. Bila mana ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasakan dia sakit. Satu contoh, seorang dia sakit gigi. Yang sakit giginya, tapi tubuhnya meriang, kepalanya pening, ya makan gak enak, matanya mengeluarkan air, karena sakit giginya. Seperti itu ibarat masyarakat muslim ini. Manakala ada sebagian saudara kita menderita, sebagian saudara kita kesulitan, kita sebagai saudara mereka bagaimana berpikir untuk meringankan beban saudara kita. Taib atas tasadduq alal fakir al masakin bukan berarti kemudian korban nggak boleh diberikan kepada orang kaya. Boleh, boleh saja. Misalnya kita korban sapi dalam satu RT misalnya di situ ada orang kaya, ada orang miskin, boleh kita beri, ya. Karena ini bukan zakat, orang kaya pun boleh dikasih dari daging korban. Maka non muslim dikatakan boleh pula diberi dari daging korban. Ketika sahabat <clears throat> Abdullah bin Amr bin As dia memerintahkan pembantunya untuk menyembelih kambing. Maka dia bertanya kepada pembantunya, "Apakah kamu sudah memberi jadi daging itu kepada tetangga kita yang Yahudi? Tetangga Yahudi. Maka pembantunya heran. Loh, tetangga Yahudi kita kasih. Kata sahabat Abdullah bin Amr, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu Jibril senantiasa berpesan kepadaku kata Nabi untuk berbuat baik terhadap tetangga. Sampai-sampai saya mengira kalau tetangga nanti akan mendapatkan warisan. karena saking seringnya Jibril berpesan kepada Rasul untuk berbuat baik pada tetangga. Ya. Seorang muslim dia suka jika saudaranya ikut berbahagia seperti dia berbahagia ya, menyantap hidang lezat belum tentu orang yang fakir ini bisa membeli daging sapi, daging kambing, daging onta. Mereka berpikir ya, bahan makanan pokok yang mungkin bisa untuk mengganjal perutnya tidak terlalu jauh dia memikirkan lauknya apa ya dari rendang sapi misalnya tidak terpikir karena nggak ada kemampuan orang yang diberi oleh Allah keluasan sekiranya dia ya berusaha untuk saudaranya yang mereka kesulitan ikut merasakan ya menyantap hidangan yang apa lezat yang bergizi. Kemudian di antara faedahnya, hikmahnya atau siyah ala nafsi wal ahli bil akli minha. Memberi keluasan kepada jiwa dan keluarga untuk uh, dengan daging korban tersebut. Yang biasanya misalnya kita mungkin makan daging cuma sedikit ya. Beli misalnya di warung itu satu potong aja udah mahal. Ini ketika hari Idul Adha mungkin kita anak kita bisa makan lebih dari dua potong atau tiga potong, ya. Diberi tausiah keluasan. Tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Karena apa? Karena memang hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu kata Rasul ayam aklin wa syurbin wa dzikrillah adalah hari kita makan-makan, kita minum-minum dan berzikir kepada Allah. Kalau ada bertanya, apa hari-hari lain kita nggak makan, kita nggak minum? Jawabannya kita makan, kita minum. Cuma pada hari-hari itu kita beda menunya, ya, dengan hari-hari yang lainnya. Allah tidak mengharamkan kepada kita untuk berluas-luas dalam menikmati ya rezeki Allah boleh. Yang dilarang itu kalau berlebihan. Orang makan sampai nggak bisa jalan, orang minum sampai nggak bisa nafas. Ini dilarang. Karena Allah mengatakan wakulu washrobu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, namun jangan apa? Berlebih-lebihan. Ada seorang dia nyata bidang yang enak, minum minuman yang enak, yang halal. Oh Boleh seperti itu. Siapa yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Yang dilarang adalah di saat seorang berlebihan. Ya, Allah mengatakan kuru washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah kalian namun jangan kalian berlebihan. Yang <clears throat> antara hikmah juga <clears throat> idhar syairil Islam, menampakkan syiar-syiar Islam. Jadi berkorban itu termasuk syiar Islam. Namun subhanallah syiar Islam ini barakallahu fikum yang merupakan padanya ada bentuk seorang itu rela mengorbankan hartanya. Seorang berusaha untuk bersedekah kepada saudara-saudaranya. Ternyata mendapatkan celaan cemoan dari musuh-musuh Islam. Ya, kalau Anda tahu. Ya, orang-orang kafir sebagian mereka geram dengan syarat korban ini. Terutama mereka-mereka para kelompok pencinta apa? Binatang. Mereka mengatakan dalam setiap tahun berapa juta hewan dibantai oleh kaum muslimin. Loh, dibantai. Disembelih untuk dimakan. Disedekahkan untuk dibilang dibantai. ya. Hewan itu Allah ciptakan untuk kita. Ya, sebagaimana tumbuhan pun dicipta untuk kita. Kenapa mereka hanya hanya memakan tumbuhan, mereka mengatakan kita tidak boleh makan binatang. Mereka juga makhluk hidup yang mereka berhak hidup, jangan disembelih, jangan dimakan. Itu pembantaian namanya. Nauzubillah Binatang ya itu Allah tundukkan untuk kita. Allah tundukkan untuk kita ada yang dimakan, ada yang dijadikan untuk tumpakan. Ya. Allah SWT ya ketika menyebutkan tentang binatang kayak kuda dan sebagainya. Allah mengatakan wal khayla wal hamira wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. Kuda, bighal dan himar kalian naiki dan sebagai perhiasan. Ditunduk untuk kita, sebagian juga untuk dimakan. Ya. Ada yang kulit binatang untuk apa? Ya, pakaian, wa ila akhirih. Rambutnya juga. Namun di sana ada kelompok katanya pecinta binatang, mereka mengecam syariat korban. Lihat bahasa yang mereka keluarkan dalam setiap tahun ya di bulan Dhul Hijjah umat Islam membantai jutaan apa? Ya, binatang membantai. Yang membantai itu kan membunuh tanpa apa? padang bulu kemudian dibiarkan mungkin dibakar atau apa kan tidak. Ini membunuhnya ya dengan cara yang baik. Ya dengan pisau yang tajam, perhatian yang tajam. Ya, kemudian juga dagingnya diambil, diberikan untuk ya tetangga, untuk sanak famili. Di mana dikatakan membantu? Kaburat kalimatan takhruju min afaihim sangat busuk kalimat yang muncul dari mulut-mulut mereka. Kemudian hukum korban masyarakat muslimin ulama berbeda pendapat. Pendapat yang kuat al-udhiyah wajibah wa fardun 'alal muslim. Korban itu hukumnya adalah wajib atas muslim. Bagi yang mampu dan memiliki kelebihan. Dan kewajiban ini bukan hanya seumur sekali. Adanya pemahaman di sebagian orang bahwa ya kewajiban korban itu hanya seumur sekali keliru. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya keluasan, ya punya kelebihan dari nafkah yang sifatnya wajib, dan kelebihan itu cukup untuk berkorban, kemudian dia tidak berkorban, jangan mendekati tempat sholat hari raya kami. Kalau dia mengatakan, ah kita misalnya, oh, saya ini orang yang punya uang banyak, saya nggak apa, ke korban, kemudian saya nggak boleh datang ke tempat sholat ya enak saya di rumah aja. Bukan seperti itu. Ini orang yang bahlul, orang yang bodoh, orang yang tolong. Karena orang yang mulia sedih kalau dia di ya disingkirkan dari orang-orang yang mulia. Orang yang mulia ketika dia itu dijauhkan dari teman-teman dia orang yang mulia, kira-kira kayak apa perasaannya? Sedih nggak? Ketika dikatakan barang siapa yang punya keluasan untuk berkorban, kemudian tidak tidak berkorban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat dirayakan. Ini bukan seperti difahami oleh orang yang bodoh bahwa enak saja kita di rumah, nggak usah sholat diraya, bukan orang bodoh. Tapi orang yang mulia sedih kalau dia dijauhkan dari rombongan orang-orang yang yang mulia. Orang yang mulia dia merasa ya sedih kalau dia ya dilarang untuk bergabung dengan orang-orang yang mulia seperti itu. Apakah boleh seorang berhutang untuk berkorban? Aslinya Allah tidak membebani hambanya sesuatu yang hamba itu tidak tidak mampu. Namun kalau dia berhutang ya boleh-boleh saja tapi dengan perincian, kalau dia berhutang dan dia ada perkiraan untuk bisa membayar hutangnya silahkan. Tapi kalau dia berhutang kemudian dia perkirakan kayaknya nggak akan mungkin bisa membayar, jangan memberat-beratkan diri karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa musah. Allah tidak membebani satu jiwa ya kecuali dengan sekemampuannya. Kalau dia bertanya, orang yang punya utang kepada orang lain, boleh nggak dia berkorban? Dia punya utang kok korban? Jawabannya dirinci. Kalau memang utangnya itu tempohnya masih jauh dan seandainya dia berkorban, dia pun akan ada insya Allah untuk bayar utangnya, boleh atau dia berhutang dan orang yang ngutangi belum menuntut untuk dibayar. Boleh. Tapi kalau sudah jatuh tempo, kemudian dia harus bayar utang dan gak cukup untuk berkorban, ya sudah. Didahulukan membayar utang karena apa? Sudah jatuh tempo, kemudian dia sudah di ya ditagih sama orang yang ngutangi. Jadi kalau tidak, silahkan. Kemudian orang yang berkorban barakallahu fikum dia diharamkan untuk menga, untuk memotong kuku dan rambut kalau sudah masuk awal hijjah sampai dia berkorban. Sehingga ini untuk perhatian. Bagi orang yang nanti mau berkorban masih ada kesempatan untuk memotong kuku, ya, memotong rambut, ya sehingga nanti tidak terjatuh pada pelanggaran. Bagaimana orang ketika masuk awal Dhul Hijjah? Ingin korban. Namun ketika dia mandi ternyata ada rambut yang rontok. Jawabannya tidak mengapa. Karena ya dia tidak sengaja. Kedua, bagaimana kalau dia sengaja sudah masuk bulan Dhul Hijjah, ingin berkorban, dia malah mencukur rambutnya. Jawabannya dia dosa dan korbannya sah. Dia dosa dan korbannya sah. Kenapa? Tidak ada kaitan korban dengan ini sah korbannya, tapi dia berdosa karena telah melakukan pelanggaran syariat. Rasulullah alaihi salatu dia mengatakan man kana lahu dzabhun yadhbahuhu fa idza ahalla hilalu hijjah fala yakhud min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhahiya rawahu muslim barang siapa yang dia punya binatang sembelihan yang akan dia sembelih maka kalau telah masuk hilal Zulhijjah ya, telah masuk awal bulan Dzulhijjah, maka janganlah dia mengambil sedikit pun dari rambut dan dari kukunya sampai dia berkorban. Lagi-lagi syarat ini pun banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat. Di sini pentingnya barakallahu fikum. Kita bersemangat dalam talabul ilmi, bersemangat dalam menimba ilmu agama. Agar hal-hal yang kita tidak tahu supaya kita tahu. Apa yang harusnya kita tinggalkan? Ya kita tahu harus kita tinggalkan. Apa yang seharusnya kita kerjakan, kita pun tahu hingga kita kerjakan. Tapi orang yang tidak peduli. Yang penting saya hidup, makan, minum, tidur, enak. Tidak peduli dengan al-halalul haram. Kalau seperti ini apa bedanya dengan binatang? Kamu makan, binatang juga makan. Kamu tidur, binatang juga tidur. Apa bedanya? Makanya orang-orang kafir Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Qur'an. Yakuluna wa yatamatta'una kama takulul an'am. Mereka makan, mereka bersenang-senang kayak binatang. Allah SWT juga sebutkan tentang orang-orang kafir. Ulaika kal an'ami balhum adallu. Mereka-mereka itu kayak binatang, bahkan lebih sesat. Lebih binatang memang nggak berakar. Ya, wajar kalau kerjanya makan, minum, kawin ya kan. Gak kenal ya. Waktu gak kenal apa-apa, gak kenal hal haram. Ini manusia diberi akal. Ya. Kemudian dia tidak menggunakannya, ya lebih parah daripada binatang. Kemudian tidak mengapa dalam hewan korban ini apakah jantan atau betina. Ada pemahaman sebagian orang bahwa korban harus dengan jantan. Ini keliru. Adapun Rasul alaihi salatu wasalam, beliau berkorban dengan apa? Dua gibas yang bertanduk menunjukkan makna jantan. Ini bukan maksudnya bahwa kalau betina tidak boleh. Taruhlah ya puncaknya hadis tadi menunjukkan bahwa yang jantan lebih utama dari yang betina, bukan menunjukkan bahwa korban harus dengan jantan, yang betina pun boleh. Yang betina pun boleh. Ini berlandaskan hadis akikoh. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang akikoh, ya, seorang yang dikaruniai anak pada hari ketujuh dia menyembelih kambing. Kalau itu anak laki-laki menyembelih dua kambing, kalau itu anak perempuan menyembelih satu kambing. Rasul mengatakan, la rukum dukronan kunna ambinatan. Tidak mengapa kambing itu apakah jantan atau betina. Ada yang bertanya, ini kan hadis tentang akikoh yang sedang kita bahaskan tentang korban. Apa kaitannya korban dengan akikoh? Jawabannya, antara korban dan akikoh sama-sama ada kesamaan. Sama-sama ibadah dalam bentuk menyembelih binatang. Ya. Sebagaimana kalau akikoh tidak masalah kambing yang disembelih itu jantan atau betina, sama juga dengan apa? Dengan korban. Tidak ada masalah yang disembelih jantan atau ya betina. Kemudian di sana ada pemahaman bahwa orang yang menyembelih korban itu tidak boleh makan dari daging korban. Ini keliru. Keliru. Ya. Orang yang memahami bahwa orang yang berkorban tidak boleh dia makan dari daging korban. Rasul mengatakan kulu wadakhiru kulu watasaddaku makanlah dan sedekahkan maka, ya tidak dilarang mana hadis yang melarang seorang yang korban untuk makan dari apa dari korban tidak dilarang Ya kalau dimakan semua oleh yang korban kemudian tidak disedekahkan ya keliru. Orang yang nyembelih kambing kemudian dimakan sendiri. Wala dan disedekahkan keliru ya seperti itu. Nah Rasul mengatakan kudu wa tasaddaqu makanlah dan sedekahkanlah. Kemudian juga hal yang penting barakallahu fikum Jangan sampai seorang ketika dia menyembelih binatang korban padanya ada niatan-niatan supaya dikatakan orang yang dermawan. Dan ada niatan-niatan lain kecuali dalam rangka takarub ilallah. berkatkan diri kepada Allah. Apalagi sampai tingkatan seorang ya membanding-bandingkan yang lainnya kemudian merendahkan kemudian menggugulkan ah korbannya kamu kecil punya saya besar jangan seperti itu tidak bagus seorang mukmin itu dalam beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi muncul sikap <clears throat> ya semacam persaingan. Oh, fulan tetangga saya. Ya. Dia penghasilannya lebih rendah dari saya kok dia lebih gede, gak terima, harus lebih gede kambingnya, lebih gede sapinya. Tapi di sini kan ada unsur apa? Persaingan bukan semata-mata kuda itu lebih bagus, tapi dia gengsi gitu loh. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Kalau itu sifatnya gengsi, berarti di situ masalah niat tercacati. Kemudian masyarakat muslimin, ada hal yang penting untuk diperhatikan <clears throat> bahwa tidak boleh seorang yang berkorban untuk menjual menjual kulit ya korbannya. Orang yang berkorban, kemudian dia menjual kulit korbannya, tidak ada korban bagi dia. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang dia menjual kulit ya korbannya maka tidak ada nilai korban bagi dia. Banyak terkadang sudah ditunggu oleh para apa? kulit ya kan jangan saya dijual pada mereka walaupun alasan kamu oh, ini kan kambingnya sampai 20 kita jual kemudian kita belikan kambing jangan menjadi syariat kalau dia mengatakan ini kulit kalau kita bagikan ah cuma kecil-kecil orang nggak mau ini kan musim daging kan kita katakan ngasihnya jangan cuma segede tempe satu kulit sapi kasih ke satu orang. Insya Allah tidak ada apa? Tidak nolak ahlan wa sahlan. Ya. Hal min mazid apa ada tambahan lagi? Itu ngasihnya pas musim korban ngasihnya cuma segede apa namanya? Tempe. Orang males ya kan, masih banyak rambutnya lagi. Ya, orang ngasih satu misalnya, ya terima itu insya Allah. ada pun menjualnya, walaupun dengan alasan nanti saya akan belikan kambing, nggak boleh. Kamu dalam beragama jangan kemudian timbangannya akal. Kelihatannya kan dengan akal loh, nanti kan saya ganti dengan daging. Gak boleh. Ya. Mungkin bagi kamu maslahat, tapi kalau menurut syarat gak boleh, gak boleh. Karena Rasul mengatakan, Man ba'acil ta'udhiyatihi, fala udhiyata tahu. Atau kama alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka dia tidak ada nilai korban bagi dia. Kalian bertanya, kalau saya bukan orang yang berkorban, bisa dikasih kulit kambing, dikasih kulit sapi. Boleh nggak saya jual? Jawabannya boleh, karena kamu bukan orang yang berkorban. Yang tidak boleh itu kan orang yang korban, kemudian apa? Kulit binatangnya di, dijual. Adapun kalau sudah diberikan oleh orang lain, mau dijual, mau diabakan, terserah. Itu sudah apa? Hak orang orang lain. Ini masyarakat muslimin dan tentunya masih banyak sekiranya cukup hal-hal penting yang terkait dengan masalah ini. Ini ada pertanyaan mana ini? Pertanyaan apa hukumnya tidak mendengarkan khutbah id selesai sholat id terus pulang? Sulama mengatakan mendengarkan khutbah id tidak wajib. Tidak seperti khutbah Jumat. Namun bukan berarti kalau tidak wajib kemudian nanti semuanya pada pulang khotib khutbah apa? sendiri. Pernah terjadi seperti itu? Ya bukan bukan seperti itu. Jadi waktu itu sebagian khulafa atau sebagian penguasa itu khutbah idnya didahulukan sebelum sholat. Khutbah dulu baru sholat. Padahal sunnahnya kan syariatnya kan sholat dulu baru khutbah. Alasannya, oh, kalau saya sholat dulu kemudian saya khutbah nanti orang nggak ada yang dengar. Ini tentu kekeliruan. Harusnya penguasa introspeksi diri kenapa orang kok nggak mau dengar khutbahnya? Jangan-jangan karena ya penguasa itu dolim butuh apa? Introspeksi diri. Jangan merubah rubah syariat. Syariatnya itu apa? Sholat berapa Khutbah syariatnya itu apa? Sholat baru khutbah. Jadi pernah terjadi seperti itu dahulu. Jadi ada penguasa yang membalik. Maksudnya khutbah dulu baru sholat. Karena orang nggak akan mungkin pergi kalau belum sholat kan. Yang wajib kan sholat. Ya. Tapi ini tentu menyelisihi syariat. Ya. Karena apa? Karena syariat Rasul sholat id dahulu baru khutbah. Adapun ketika orang pada pulang, ketika dia khutbah, hendaklah dia introspeksi diri, ngaca diri. Kenapa kok orang pada apa? Nggak mau dengerin khutbahnya kan seperti itu. Jangan berubah-ubah syariat yang sudah jelas. Hukumnya ya mendengarkan khutbah itu tidak wajib, tapi kita tidak anjurkan untuk Wah, silahkan kalian pergi. Nanti khotib bagaimana? Ya kan? Jadi asli tidak wajib mendengarkannya. Ini beda dengan Jumatan itu hukumnya wajib. Silahkan Ustaz mau tanya, apakah termasuk bentuk tasyabu kepada orang kafir memakai topi, dasi, dan sabuk ikat lingga? Uh, sebagian mengatakan seperti itu. Seorang muslim itu dia taruhlah kalau kepanasan dia pakai misalnya tudung ya atau misalnya pakai helm jadi pakai sorban, pakai peci. Ketahuilah masyarakat muslimin, meskipun orang memakai peci tidak wajib. Tapi ya seorang selalu membuka kepalanya di saat di pasar di jalan ini menjadi sunnah. Menyelisih sunnah yang seperti ini. Ya. Dan Asy'al albani menyebutkan padanya ada bentuk tasyabuh dengan orang-orang barat. Selalu membuka kepala di jalan, di pasar, di mana. Tidak memakai peci. Ini padanya ada bentuk tasyabuh. Bentuk nyontoh niru ya orang-orang barat. Kita jangan malu dengan menampakkan syiar Islam. Kalau orang-orang kafir saja mereka nggak malu menampakkan kekufuran lagi, kita umat Islam. Islam itu mulia, nggak ada yang mulia, lebih mulia dari Islam. Jangan kita minder dengan Islam kita dan minder dengan Islam kita tidak menyarankanlah untuk pakai topi dasi ya kita pakai yang itu bercirikan Islam ya lebih orang melihat barba ini adalah ciri muslimin ya lebih kepada mencirikan muslim. mungkin kalau misalnya oh, terlalu panas ya, pakai misalnya tudung insyaallah nggak mengapa jadi di sana ada bentuk caping atau topi yang itu ciri khas dari apa? Orang-orang Yahudi misalnya. Ah, ini jangan. Misalnya ada bentuk topi atau apa namanya caping yang itu ciri khas apa? Misalnya orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir ini jangan karena sudah menjadi ciri ciri khas. Mereka menggunakan handbody yang salah satu komposisinya adalah apa ini? Etil alkohol. Allah taala alam. Allah taala alam kalau bisa menggunakan yang tanpa seperti ini. Karena masalah alkohol apakah itu najis atau tidak ulama berbeda pendapat. Syekh Al alban ya, Syekh Ibn Bas dan Syekh Ibn berbeda pendapat dalam masalah ini. Dalam masalah minyak wangi, bukan body minyak wangi. Apakah eh, boleh seorang memakai minyak wangi yang disambut alkohol? Masalah alkohol apakah najis atau tidak ulama berbeda pendapat. Syekh bin Bas mengatakan najis. Syekh bin Sayyid mengatakan tidak najis. Namun kita bagaimana sikapnya agar kita lepas dari polemik. Syekh Abdul Musin al pernah ditanya tentang masalah minyak wangi yang non alkohol dan yang tidak dicampur alkohol. Dia ditanya, bolehkah seorang muslim memakai minyak wangi yang dicampur alkohol? Syekh Abdul Musin Al-Abad Habibullah mengatakan minyak wangi yang non alkohol masih banyak. Apa maksudnya? Seorang itu bijak anda kalau pakai minyak wangi yang dicampur alkohol. Mungkin ada orang yang mengkritisi Anda, mengkritik Anda, menegur Anda. Eh, mau oh, pakai minyak wangi ada alkoholnya. Sudah mengatakan nggak boleh. Tapi kalau kamu pakai minyak wangi yang tidak ada alkoholnya, apa orang mau mengkritik kamu? Loh, kenapa kamu pakai minyak wangi yang tidak tidak ada alkoholnya? Tidak ada orang mau seperti itu. Kamu jadi orang yang bijak mencari sesuatu yang ya tidak menimbulkan polemik ya masalah. Cari tadi misalnya pelembut ya kulit ya yang yang apa namanya yang tidak ada alkoholnya lah ya kan cari pelembut kulit ya dengan pewangi yang tidak ada alkoholnya masih terlalu banyak insya Allah tidak mendatangkan keraguan dalam hati tidak menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.